Zalika Huruf dua dua-dua Isyarah Zalika zalikum zalikum tilka tilkuma artinya itu Zalika zalikum zalikum tilka tilkuma artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Alkitabu, bukan huruf, pasti lainnya. La, huruf keempat, la nasoba lin kiro. La la la la tidak ada la la la la nothing nothing la la la la tidak ada lana sobalin nakiro roiba bukan huruf pasti lainnya fi huruf satu bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga bitawa demi hi huruf 25 domir Huhi dia lelaki Humahi mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita Umahima mereka berdua Umahunna mereka wanita kakamu lelaki umah kalian berdua Kum kalian lelaki Kikuma wanita Kumala kalian berdua Kun kun ka kunna kalian wanita iya ni aku na kami iya ni aku na kami iya ni aku na kami iya ni aku na kami huda bukan huruf pasti lainnya lil mutakin li kelompok huruf satu bijari bi dengan seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam on dari atas sehingga bitawad demi